Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan seperti ini akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya hingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki berakhirnya tugas kehidupan kita di dunia ini. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini menggantikan beliau Al Ustaz Ahmad MZ yang berhalangan dan karena waktunya sangat mendadak maka saya ingin menyampaikan satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang saya terlupa apakah ini pernah saya sampaikan di forum ini ataukah belum. Andaikan belum alhamdulillah mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita dan andaikan sudah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir innal dzikra tanfa'ul mu'minin berikanlah peringatan karena sesungguhnya Peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan mudah-mudahan kita akan semakin mungkin di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga harapan kita bukan hanya untuk kita sendiri akan tapi pada saatnya bisa kita tularkan kepada saudara kita yang lainnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyakum. Tema yang akan kita angkat adalah meraih naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di dunia ini kita sering sekali mengalami satu keadaan, satu suasana, satu suhu udara yang teramat sangat panas sehingga kita pun akan bersegera untuk mencari naungan mencari perlindungan mungkin kita masuk ke bawah satu bangunan dan bahkan mungkin di sana ada AC ataupun minimal kipas angin atau mungkin kita akan segera mencari pepohonan yang rindang Yang di sana pun kita akan mendapatkan kesejukan dan bahkan juga akan mendapatkan tambahan oksigen Atau minimalnya kita akan mencari hanya sekedar payung Dalam rangka untuk bisa menghalang-halangi terik matahari yang menerpa tubuh kita. Ini tatkala keadaan panas itu kita rasakan di dunia dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa rasa panas di dunia, suhu panas di dunia ini adalah min fi khinnar, ya min fi khinnar yang merupakan luapan dari panasnya api neraka. Ya ini baru luapan, baru uap dari api neraka. Terkadang kita sudah sangat kepanasan. Ya kalau di dalam rumah mungkin terkadang harus buka baju, masih mendekat kepada kipas angin dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa panas yang kita rasakan di dunia ini seperti apapun keadaannya kita masih memungkinkan untuk bisa mencari perlindungan. Masih memungkinkan bagi kita untuk mencari naungan apapun bentuknya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di yaumul kiamah nanti kita tidak akan bisa mencari naungan sebagaimana kita di dunia ini. Kita bisa memilih berbagai macam opsi. Namun di padang mahsyar bahwa satu-satunya naungan yang ada adalah naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-hambanya yang beriman yaitu naungan berupa arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi naungan selain naungannya. Yang pertama adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ya seorang pemuda yang memanfaatkan waktu mudanya dia habiskan dalam rangka untuk beribadah kepada Rabbnya wa qalbuhu mu'allakun fil masajid kemudian seseorang yang hatinya tergantung di dalam masjid wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih dua orang yang saling menyayangi dua orang yang saling mencinta karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka berpisah dan bertemu semata-mata karena Allah wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah seorang lelaki yang diajak serong selingkuh oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi memiliki status sosial yang tinggi dan dia adalah seorang yang rupawan, rupawati. Seraya orang tadi mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Artinya aku tidak mau melayani apa yang menjadi keinginanmu. Wa rajulun tasaddaqa bi fa akhfaha hatta la ta'lamu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang menyembunyikan Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang disedekahkan oleh tangannya Tangan kanannya Warajulun zakarallaha khalian fafadat aynah Seseorang yang berzikir Mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang sepi kemudian mengalirlah air matanya Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini Allah menjanjikan adanya zilun adanya naungan dan naungan di sini adalah naungan yang hakiki. Naungan yang sesungguhnya dan bukan naungan yang majazi yang hanya kiasan. Karena terkadang sebagian dari saudara kita kaum muslimin tidak mau dan tidak suka untuk menafsirkan, menterjemahkan lafat-lafat bahasa Arab itu dengan makna zahirnya. Ya, makna zahirnya. Padahal itu harusnya yang kita lakukan pertama kali. Dan kita tidak boleh berpaling dari makna zahir kepada makna yang lainnya illa bidalil kecuali dengan dalil tanpa adanya dalil maka kita harus terjemahkan dengan makna zahirnya yaitu berupa naungan arsnya ya inilah yang diterjemahkan oleh para ulama mengenai zillun mengenai naungan yaitu berupa arsh Allah Subhanahu wa taala yang mana manusia ketika itu dikumpulkan dalam keadaan tak beralas kaki tak berpakaian dan tak berkhitan. Ya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya Rasulullah katakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan buhman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti dari kiamat dalam keadaan tak memakai pakaian meskipun hanya selembar pakaian tak beralas kaki meskipun hanya sekedar sandal jepit kemudian belum berhitan dan tidak membawa bekal meskipun hanya segelas air minum itu adalah keadaan yaumul mahsyar Yang tidak ada seorang pun manusia ketika itu Melainkan mereka sangat-sangat butuh Dengan adanya pertolongan Lebih-lebih lagi tatkala pada hari itu Dikumpulkannya seluruh umat manusia dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mursalat. Hada yaumul fasli jama'nakum mal awwalin. Ini adalah hari pemisah-misahan hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan mana orang-orang yang beriman akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang beriman orang-orang yang kafir akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang kafir sehingga ketika itu manusia akan terpisah Hal ini semakna dengan hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya Rasulullah sallam ketika masuk ke langit sab pertama di atas langit bumi maka kemudian beliau melihat Nabi Adam dan dua kelompok manusia yang sangat-sangat banyak di samping kanan beliau dan di samping kiri beliau yang masing-masing memiliki ciri yang satu kelihatan bahagia, yang satu kelihatan sangat susah. Dan kemudian Jibril mengatakan kepada beliau bahasanya itu adalah anak cucu Adam yang sebagian akan dimasukkan ke dalam neraka dan sebagian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda sekalian bisa merasakan betapa susahnya, betapa hiruk pikuknya tatkala manusia banyak itu dikumpulkan. Satu contoh tatkala Anda sekalian semisal mau bepergian. Kemudian berhenti di terminal ataupun di stasiun ataupun di bandara yang di sana banyak sekali orang dan kemudian orang itu masing-masing mengurusi kepentingannya sendiri maka betapa hiruk pikuk ketika itu akan dirasakan dan ini yang dikumpulkan hanya sangat sedikit manusia kalau dibandingkan dengan keadaan manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar yang ketika itu Allah katakan tadi Allah akan kumpulkan Hada yaumul fasli jama'nakum al awwalin. Akan aku kumpulkan kalian bersama orang-orang yang telah mendahului kalian seluruhnya. Seperti apa banyaknya tidak bisa kita bayangkan. Hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang kelima. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Pada satu hari tatkala manusia seluruhnya berdiri menghadap kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Hari di mana tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan karena pada hari itu matahari akan Allah Subhanahu wa taala dekatkan di atas manusia hanya berjarak sekitar satu mil sebagaimana dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ya, yang ketika itu asyamsu tudnu, ya, tudnu syamsu ala ru'usil khalaik qadra milin. Ya, pada hari kiamat matahari akan diletakkan di atas manusia hanya berjarak kurang lebih satu mil. Dan sebagian perawi mengatakan saya tidak tahu satu milnya ini mil ukuran kita di dunia atau ukuran yang lain. Ala kulihal satu mil adalah jelas jarak yang sangat-sangat dekat yang di dunia ini kita tidak mengerti, tidak tahu. Bahkan saya sempat nanya kepada satu jamaah yang di antara mereka ada profesornya. Saya tanya, berapa jarak antara bumi dan matahari? Kata mereka tidak tahu. Itu pun tatkala matahari sedang berada di siang hari pada musim kemarau kita akan merasakan satu panas yang luar biasa ya panas yang luar biasa lebih-lebih lagi adalah di daerah-daerah yang memang tidak banyak pepohonan di sana ya, seperti di padang pasir ya, daerah Saudi dan yang semacamnya. Terkadang panas itu bisa mencapai 60 derajat. Apalagi kalau kemudian diiringi dengan kelembaban udara yang sangat rendah, maka akan menjadikan kulit manusia itu bisa pecah-pecah. Bahkan tenggorokan pun akan bisa radang pecah, ya. Itu di dunia. Yang sekali lagi panasnya adalah min fi yang hanya merupakan uap dari panasnya api neraka. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah beserta kajian karumah dan sahabat muslim para pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah. Nah kemudian pada saat-saat yang sangat genting semacam itu maka ada beberapa golongan manusia ya, ada beberapa golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis ini ada tujuh golongan manusia. Ya, ada tujuh golongan manusia. Yang pertama adalah seorang imam ataupun seorang pemimpin yang adil, ya, seorang imam ataupun pemimpin yang adil. Untuk menjadi orang yang adil tidak gampang. Mungkin yang kita hanya sekedar memimpin satu keluarga yang isinya tidak lebih dari 20 orang, itu pun terkadang susah untuk bisa berbuat adil. Apalagi kalau kemudian yang dipimpin ratusan juta manusia. Seperti apa susahnya untuk berbuat adil? Padahal adil adalah satu hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, atas kepemimpinannya. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan satu dua tiga empat, yang keempat ataupun yang ketiga Rasulullah katakan wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha dan seorang perempuan adalah pemimpin dan dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya yaitu dia menjadi pemimpin di rumah suaminya tatkala suami pergi maka dirinya yang menjadi pemimpin ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pemimpin untuk bisa berbuat adil dengan firman-Nya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan oleh karena itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk menjadi pemimpin sesuai dengan kepemimpinan yang dia emban untuk berbuat adil dan manakala mereka tidak bisa berbuat adil maka akan diharamkan bagi dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada seorang pun yang Allah beri amanah untuk mengurus kepentingan umat manusia. Kemudian mati dalam keadaan zalim. Tidak bisa berbuat adil kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya untuk masuk ke dalam surga. Betapa besar, betapa berat tanggung jawab seorang pemimpin. Yang andaikan manusia mengetahui akan tanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan berebut kekuasaan tidak akan berebut kepemimpinan. Bahkan tatkala mereka diangkat menjadi pemimpin yang akan mereka katakan adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Tatkala beliau di bai'ah untuk memegang kekhilafahan kaum muslimin ketika itu, maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah yang ucapan ini adalah ucapan istirja yang dianjurkan untuk diucapkan pada saat seseorang mendapatkan musibah maka kepemimpinan bagi seorang yang paling bertakwa setelah Rasulullah SAW ini adalah sebuah musibah sampai-sampai beliau mengatakan kepada para rakyatnya. Bantulah aku untuk bisa menegakkan syarat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan pedang-pedang kalian. Kalau aku dalam kebenaran bantulah dan kalau aku melenceng maka perangilah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Sadar betul dengan tugas yang amat sangat berat bagi seorang pemimpin. Namun seorang pemimpin yang mampu mengemban amanahnya dengan adil dengan sebaik-baiknya maka layak dirinya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan di dalam hadis ini seorang pemimpin yang adil diletakkan di nomor yang pertama innal muqsidina indallahi ala manabira min nurin alladhina ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa ma wallau Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di yaumil kiamah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang berbuat adil ketika menghukumi manusia. Ketika mereka memutuskan hukum untuk manusia, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat adil. Fi ahlihim wa mawallau baik kepada keluarganya sendiri atau kepada rakyatnya yang dia pimpin. Dia tidak akan membeda-bedakan di antara mereka. Maka hukum akan ditegakkan kepada mereka semuanya. Hukum itu adalah tajam untuk mereka semuanya. Tidak sebagaimana yang sering kita hadapi, kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa bahwa hukum itu terkadang tajamnya luar biasa kepada sebagian manusia namun kemudian sangat tumpul ya sangat-sangat tumpul kepada sebagian manusia yang lainnya kita lihat kepada orang-orang yang tidak memiliki backing tidak memiliki pelindung tidak memiliki uang tidak memiliki jabatan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka orang-orang yang berhak untuk memutuskan hukum maka terkadang kita lihat begitu tajamnya hukum ditegakkan kepada mereka. Sekedar mencuri ayam, maka akan ditegakkan hukum dengan hukuman yang berat. Namun betapa sangat disayangkan tatkala hukum ini diterapkan ditegakkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan baik berupa pekingan berupa harta benda berupa kedudukan yang dekat dengan para hakim, maka hukum itu laksana tidak mempan sama sekali untuk mereka. Dan keadaan seperti ini persis sebagaimana keadaan yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Sahul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah taala di dalam kitab al Salat al Mustaqim mukhalifat ashabil jahim maka beliau menyebutkan satu hadis yang terjadi pada orang-orang Yahudi di mana tatkala orang-orang rendahan di kalangan mereka berbuat zina maka akan diterapkan hukum rajam jadi hukum rajam itu bukan hanya pada umat Rasulullah SAW mulai sejak dahulu namun tatkala yang berbuat zina itu adalah orang-orang besar di antara mereka maka hanya akan dibaluri dengan arang. Ya, dibaluri dengan arang sehingga berwarna hitam dan diarak saja namun tidak ditegakkan hukum rajam kepada mereka. Betapa rusaknya tatkala tatanan masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang cara menghukumnya adalah cara menghukum sebagaimana orang-orang Yahudi. Yang kedua, orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah para pemuda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian di dalam hadis ini disebutkan pemuda bukan pemudi, maka antuna para pemudi tidak usah perlu khawatir. Karena ini adalah mimpi bitaghlib. satu ungkapan yang sudah mencukupi ya untuk mereka. Dan begitu banyak nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya bahwa yang disebut adalah dari golongan lelaki. Namun para ulama sepakat bahasanya yang dimaksud bukan hanya lelakinya semata, akan tetapi juga adalah para perempuannya. Ini adalah para perempuannya. Oleh karena itu, para pemudi pun tidak perlu merasa khawatir. Tatkala bisa memenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yaitu para pemuda yang nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh, berkembang, menghabiskan waktu mudanya guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bahkan para pemuda yang semacam itu mendapatkan sanjungan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam suratul kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Dan sebagai balasannya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wazidnahum huda maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Maka ini pelajaran besar bagi kita satu di antara cara kita mendapatkan hidayah baik yang taufik ataupun e, hidayatul irsyad wal bayan maka hendaknya kita mempertebal keimanan kita. Dan keimanan akan semakin tebal tatkala kita menguatkan sisi amal-amal soleh kita. Karena iman itu adalah yazidu wa yangkus, yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di mana waktu muda yang pernah kita rasakan ataupun yang sedang Anda sekalian rasakan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Sesungguhnya tidak akan pernah bergeser dua tumit seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga lulus ketika ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima ma'afnah Dihabiskan untuk apa waktu yang dia berikan, yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 dan seterusnya ada yang bahkan sampai 100 tahun lebih dihabiskan untuk apa waktunya? Untuk beribadah kepada Allah atau justru untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa syabihi bimablah Dan kemudian waktu mudanya dia manfaatkan, dia gunakan untuk apa? Dihabiskan untuk beribadah kepada Allah ataukah dia gunakan untuk foya-foya dan waliyadubillah dan bahkan sebagian para pemuda karena mereka merasakan mumpung masih muda terkadang mereka gunakan mereka habiskan untuk berfoya-foya dan bahkan berapa banyak di antara para pemuda yang kemudian meregang nyawanya gara-gara berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla mungkin dengan narkobanya atau bahkan mungkin dengan oplosannya dan ini adalah satu hal yang sangat tampak nyata di hadapan kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu yaitu tentang harta benda yang dia miliki yang pertama dari mana dia dapatkan dari jalan yang halal ya seperti dengan jual beli dengan bekerja yang halal atau dari jalan yang haram seperti dengan menumpuk riba, dia menabung dan dia memakan ribanya, ataupun dengan cara-cara kerja yang haram, ya seperti bekerja menjadi pegawai salon plus misalnya menjadi PSK misalnya ataupun menjadi begal pencuri koruptor dan yang lainnya maka ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan fima anfaqah dan kemudian kemana dia habiskan, kemana dia belanjakan harta yang dia miliki tersebut. Maka masalah harta ini pertanyaannya dua Dari mana dia mencari dan kemana dia distribusikan Untuk perkara-perkara yang halal atau untuk perkara-perkara yang haram Boleh jadi seorang mencarinya selamat dengan cara yang benar namun dia belum tentu selamat dalam masalah harta kalau kemudian membelanjakannya dengan cara yang haram. Dia mencarinya ya, dengan berdagang misalnya, ataupun dengan menjadi pegawai, ataupun yang semacamnya. Namun mendistribusikannya misalnya dia gemarnya ya, pergi ke kafe, ke crazy horse misalnya, dan yang lainnya. Wallahualam. Bahkan di antara manusia ada ya juga yang meregang nyawanya sementara mereka sedang di lokalisasi waliyadzubillah. Kemudian wa'an ilmihi fima ya'malu bihi tentang ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Dia gunakan untuk apa? Dia gunakan untuk kebaikan manusia sehingga dirinya menjadi orang yang terbaik di kalangan manusia. Dia berikan manfaat kepada manusia. Karena Rasulullah katakan anfaun uh, khairun nasi anfauhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, ilmunya dia gunakan untuk kemanfaatan manusia atau justru untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Jawanya untuk minteri manusia. Dia gunakan untuk minteri manusia. Manusia dibodohin sehingga harta mereka dirampas. billah. Dan kemudian yang ketiga orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang hatinya tergantung di dalam masjid. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dengan berjamaah di masjid. Ini khususnya adalah para lelaki. Sehingga para umahat yang memiliki suami, tolong perintahkan suami anda sekalian untuk gemar sholat berjamaah di masjid. Ataupun anda yang menjadi adik dari seorang lelaki anda yang menjadi anak perempuan dari seorang lelaki dan seterusnya, maka ingatkanlah mereka untuk menjaga solatnya dengan berjamaah karena ini adalah jalan petunjuk kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini adalah jalan petunjuk yang kalau seseorang tidak gemar menjalankan sholat berjamaah maka mereka pasti akan tersesat. Yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat al mukminun dan Al-Ma'arij ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun sungguh beruntung orang-orang yang beriman maka satu di antaranya adalah alladzina hum ala salatihim yuhafidun yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga akan salatnya dan orang-orang yang hatinya tergantung di dalam masjid adalah orang-orang yang sangat ingin untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan solat itu sendiri sebetulnya merupakan cara untuk berzikir kepada Allah. Merupakan satu di antara sarana untuk berzikir kepada Allah. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa solat itu diperintahkan didikri kata Allah untuk mengingat diriku ya untuk mengingat diriku. Maka dalam surat Nur ayat ke-36 Allah berfirman fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Maka bertasbihlah di rumah-rumah Allah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan juga hendaknya kita gemar pergi ke masjid dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Yang Rasul katakan dalam hadis Muslim, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah" dan seterusnya. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, melainkan mereka akan mendapatkan ketenangan, kasih sayang, naungan para malaikat dan nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para makhluknya yang dimuliakan itu di hadapan para malaikat. Yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang memiliki sifat semacam ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna bi jalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? akan senantiasa dipanggil, dicari oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Dan orang yang memiliki sifat semacam ini, maka bertemunya mereka bertemu dalam momentum-momentum yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Mereka bertemu ketika sholat berjamaah Mereka bertemu ketika pengajian Mereka bertemu untuk melakukan Amal-amal soleh yang lainnya Berbeda dengan orang-orang yang kemudian kebalikannya. Mereka bertemu dalam rangka untuk berbuat makar kepada agama Allah. Ini orang-orang yang memusuhi agama Islam untuk membunuh kaum muslimin, untuk menghancurkan agama Islam. Mereka berkumpul untuk mabuk bareng-bareng, untuk pesta narkoba, dilanjutkan dengan pesta seks. Mereka berpisah pun dalam rangka untuk mencari mangsanya, waliyadzubillah. Nah, maka orang-orang yang bisa saling mencinta karena Allah dan para ulama sebagiannya mengatakan termasuk di dalamnya adalah seorang suami dan seorang istri yang mereka saling mencinta karena Allah. Si suami mencinta istri karena dia adalah orang yang salehah. Apapun keadaannya, si istri pun mencintai suami karena dia adalah orang yang soleh. Betapapun banyak kekurangannya, maka dua orang ini Kata sebagian para ulama termasuk ke dalam uh, sabda Rasulullah yaitu dua orang yang saling mencinta karena Allah. Nah, maka orang yang saling mencinta karena Allah ini akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Salasun man kuna fihi wajada halawatil iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu ila lillah, wa yakrahu ayyu'uda fil kufri ba'da idza anqadahu Allahu minhu." kama yakruh ayukdzafa finnar. Ada tiga perangai, ada tiga sifat yang manakala tiga sifat ini dimiliki oleh seorang maka dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Siapa ataupun apa sifat-sifat tersebut? Yang pertama seseorang yang memiliki sifat mencintai Allah dan Rasulnya lebih tinggi ketimbang kecintaannya kepada selain keduanya. Yang kedua seseorang yang mencintai orang lain dan cintanya semata-mata karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena semata-mata kerabatnya, bukan karena dia adalah orang yang ganteng ataupun orang yang cantik, ya, bukan karena dia adalah pejabat dan seterusnya, bukan karena dia adalah orang yang kaya, akan tapi cintanya adalah semata-mata karena Allah. Itu mencintai karena dia adalah orang yang masya Allah ibadahnya sangat rajin, orang yang tawaduk orang yang dermawan dan seterusnya. Itu orang-orang yang kita cintai karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian sifat yang ketiga adalah seorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kelima, yaitu seorang lelaki yang diajak serong oleh seorang perempuan, diajak eh, selingkuh oleh salah seorang perempuan yang kaya raya, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah seorang yang sangat cantik jelita. Namun si lelaki tadi mengatakan, aku tidak mau. Aku sungguh takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu para ahwat sekalian ketahui bahwa kebanyakan lelaki itu memiliki sifat suka menggoda. Bahkan sebagian para ulama sampai mengibaratkan lelaki itu seperti singa. Ya, seperti singa. Nah, kemudian perempuan diibaratkan sebagai seperti seperti seekor kambing. Ada kambing kok malah dekat-dekat kepada singa. Ya dia di apa namanya ditipu oleh singa kok mau, ya dimakan akhirnya oleh singa tersebut. Ini karakter kebanyakan para lelaki seperti itu. Dia sukanya bahkan menggoda-goda. Nah, makanya kalau kemudian ada seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang sempurna dan tidak mau makanya seorang lelaki yang luar biasa. Maka layaklah kemudian Rasulullah SAW ya menjamin orang tadi akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada di dalam kehidupan yang nyata. Minimalnya minimalnya Anda sekalian bisa membuka ya surat Yusuf ya surat Yusuf. Minimalnya lagi adalah yang ada di sekitar ayat ke-23. Di mana ketika itu digambarkan bahwa Imratul Aziz ini mengajak Yusuf untuk mohon maaf ya, melakukan hubungan suami istri. Kemudian seluruh pintu dan jendela ketika itu pun dikancing semuanya, dikancing semuanya. Jadi ngajaknya betul-betul ngajak, bukan hanya e, sembarangan. Serius nih ngajaknya. Namun subhanallah ternyata Yusuf mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dirinya Nabi Yusuf alaihissalam ini memiliki di antaranya memiliki beberapa eh, faktor yang memiliki beberapa faktor yang dirinya bisa melakukan hal itu. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Nabi Yusuf ini diajak dan tidak mengajak. Ya, dirinya adalah diajak. Ini kebanyakan lelaki ya, yang kita lihat Kan banyak di antara para lelaki sebagai tuan rumah, sebagai bos dalam satu rumah, dia sering kemudian berbuat yang tidak senonoh kepada pembantunya. Kepada pembantunya. Namun ini diajak. Dan kemudian yang kedua yang mengajak adalah orang yang sangat cantik lagi bangsawati dan hartawati. Ya kalau yang ngajak nih misalnya orang yang sudah tua Apalagi kemudian ya, wajahnya juga tidak cantik Tidak kaya lagi alias miskin Ya orang diajak tidak mau itu wajar Wajar Namun ketika yang mengajaknya adalah seorang yang sangat cantik jelita Dia adalah orang yang bangsawan Dia adalah orang yang hartawan dan kemudian tidak mau ini yang luar biasa. Dia berutang budi. Nabi Yusuf ini berutang budi karena dipelihara oleh dirinya sejak kecil sampai besar. Nah biasanya orang yang berutang budi itu dirinya akan menuruti apa yang menjadi keinginan ya orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Yang keempat jauh dari keluarga. Nabi Yusuf ketika itu sangat jauh karena dia dirinya di kota Mesir sangat jauh dari kampung halamannya. Yang seandainya dirinya itu mau melakukan berbagai macam perbuatan, maka keluarganya tidak akan mengetahuinya. Dan yang kita lihat para mahasiswa sekarang di antaranya bukan semuanya, mereka banyak yang kemudian melakukan berbagai macam perbuatan yang sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan. Ya, seperti pergaulan bebas, minum-minuman, pesta narkoba dan seterusnya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena merasa jauh dari keluarganya, jauh dari kontrol keluarganya. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf memiliki faktor yang lain yaitu bahwa nafsu seksualnya sedang memuncak karena sebagai seorang pemuda. Sehingga Allah katakan qad hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf ini sebenarnya sangat ingin ya sebagai fitrah sebagai seorang lelaki sangat ingin namun karena ketakutannya kepada Allah kemudian keinginannya ini dicegah. Yang suka bukan hanya Imratul Aziz. Bahkan Nabi Yusuf juga suka kepada Imratul Aziz karena dia adalah seorang yang sangat cantik rupawan. Namun ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla yang menghalang-halangi dirinya untuk melakukan perbuatan yang rendah tersebut. Sehingga wajar kemudian orang yang semacam ini mendapatkan balasan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian dia diajak untuk melakukan perbuatan selingkuh itu di tempat yang sangat tersembunyi dan kita ya dalam informasi yang ada wallahu taala alam kebenarannya kebanyakan bahkan ya pernah ada memang ini bukan hanya berita memang ada kenyataannya ya, untuk melakukan kemaksiatan semacam ini kemudian dilakukannya di hotel. Ya, sekarang ini mereka bersembunyi. Dan Nabi Yusuf sudah ada di tempat yang sangat tersembunyi yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian yang keenam orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Allah akbar. Ini itu orang yang memang luar biasa keikhlasannya di dalam menginfakkan, mensedekahkan harta yang dia miliki. Kita mengetahui yang namanya tangan kanan dan tangan kiri itu adalah dua anggota tubuh yang sama-sama melekat di badan kita. Yang artinya sangat dekat ya keberadaan tangan kanan kita dan tangan kiri kita. Namun demikian bahwa tatkala tangan kanan kita sedang bersedekah, tangan kiri kita tidak mengetahui. Ini begitu tersembunyinya ya sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Dan begitu hebat upayanya untuk bisa menyembunyikan sedekahnya. Ya, karena apa? Dia harus bersedekah pada saat tangan kiri sedang tidak melihatnya, mungkin sedang di belakang, mungkin sedang berada di bawah tubuhnya sehingga tangan kanannya mengeluarkan sedekahnya. Maka demikianlah orang yang mampu bersedekah dengan keadaan-keadaan yang sangat tersembunyi semacam ini balasannya luar biasa. Dalam kisah uh, yang terjadi di kalangan para ulama salaf di antaranya adalah yang terjadi pada diri cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajmain. Di mana ketika beliau hidup itu orang-orang yang hidup miskin di kampungnya ya, mereka senantiasa mendapatkan makanan dan mereka selama diberi makanan tidak mengetahui siapa yang memberinya. Tahu-tahu pokoknya kalau pagi hari ya kalau semacam di tempat kita sudah ada beras di depan pintunya. Ya, kalau di sana ada entah ada gandum ataukah ada kurma di depan pintunya itu setiap pagi sehingga di kampung halamannya tidak ada orang yang hidup kekurangan dan luar biasanya yang diberi bukan hanya satu orang banyak orang yang diberi tahu-tahu pokoknya kalau pagi mereka mendapatkan makanan di depan pintunya sehingga mereka pun kemudian saling tanya di antara mereka siapa yang memberi ya saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian mereka pun kalau malam hari ronda mencari-cari informasi kira-kira siapa yang memberikan makanan kepada mereka. Namun hebatnya Ali Zainal Abidin ini dirinya sangat pandai pula mencari waktu yang sekiranya manusia tidak mengetahuinya. Dia berganti-ganti waktunya, tidak menggunakan waktu yang tetap. Barulah kemudian ketika beliau ini meninggal radhiyallahu taala anhu maka kemudian berhentilah sumbangan-sumbangan yang senantiasa diterima oleh orang-orang miskin ketika itu dan mereka pun kemudian saling bertanya lagi kok sekarang sudah tidak ada lagi orang yang ngasih makanan ke tempat saya yang lain juga mengatakan demikian demikian dan demikian Oh setelah disimpulkan Oh kalau begitu ini yang memberi kepada kita adalah Ali Zainal Abidin ya bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi selama dirinya memberikan sedekah tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, luar biasa. Meskipun bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, apapun yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan kalian berinfak dalam keadaan alaniatan, dalam keadaan uh, terang-terangan ataupun dalam keadaan tersembunyi maka itu adalah baik. Namun kata Allah bahwa seseorang yang berinfak bersedekah dalam keadaan tersembunyi itu akan lebih baik karena akan lebih jauh dari rasa riya, ya sombong dan yang semacamnya. Meskipun terkadang seseorang yang menginfakkan membelanjakan hartanya ketika terang-terangan itu terkadang ini ya, terkadang bisa lebih baik. Ya, satu contoh ketika seorang itu menginfakkan hartanya pada saat itu dengan keadaan terang-terangan dan kemudian langsung dicontoh oleh banyak orang. Ya, dalam hadis surat Imam Muslim dikatakan man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan kusam min ujrihim syai'un. Barang siapa yang mensunahkan dan mensunahkan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Musin Al Abad Al Badr hafizahullah taala maknanya adalah menghidupkan satu sunnah yang telah hilang dan atau memberikan contoh dengan satu amal-amal ibadah yang memang ada di dalam syarat Islam. Maka orang yang melakukan yang mansana seperti ini dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu sendiri dia akan mendapatkan pahala Misalnya dirinya berinfak dengan 100 ribu Maka dia akan mendapatkan pahala penuh Dari 100 ribu yang dia belanjakan Yang dia infakkan Plus ya Plus pahala orang-orang yang mengikuti dirinya Seandainya dia berinfak 100 ribu Ya semisal ada mau bangun masjid gitu ya Panitia ngumpul Ayo kita mikir gimana nih caranya membangun masjid ini Kemudian satu di antaranya ada yang usul, oh, udah kalau gitu kita lah panitia mulai dulu. Kita urunan dulu. Kemudian lama tidak ada yang urunan. Kemudian ada seorang yang miskin mengatakan adalah, saya ini insya Allah saya usahakan untuk bisa menyumbang 100 sak semen. Maka orang miskin siap menyumbang satu semen padahal makannya pun kurang-kurang misalnya. Sering kurangnya ketimbang lebihnya. Maka kemudian orang-orang yang kaya ketika itu mengatakan yaudahlah saya siap menyumbang 100 juta, yang lain bahkan saya siaplah insyaallah 500 juta, yang lain lagi saya siap menyumbang 1000 sak semen, maka orang tadi akan mendapatkan pahala dari orang yang berinfak 100 juta, 500 juta, kemudian 100 eh, 1000 sak semen penuh tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kalau kemudian seseorang bisa sedekah dalam keadaan seperti ini, dia manfaatnya akan jauh lebih besar, kebaikannya akan lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah e, ketika sedang bersendirian. Kemudian sampai-sampai matanya pun menangis karena takut kepada Allah. Hal ini menunjukkan kedekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan jauhnya dari sifat riya, menyadari akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sementara Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepada dirinya yang tak terhingga. Mengetahui kehinaan dirinya di hadapannya yang selalu banyak berbuat dosa, tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Allah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla memang bahwa yang namanya berzikir itu baik dalam keadaan di tengah-tengah banyak manusia ataupun sendirian semuanya baik. Ya karena kata Allah wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itu merupakan perkara yang paling besar. Namun ketika seseorang bisa berzikir ingat kepada Allah dalam keadaan bersendirian ini akan jauh lebih susah yang kecenderungannya. Biasanya seorang itu ketika bersendirian dia melakukan perkara-perkara yang akan malu kalau itu dilihat oleh orang lain. Ya, malu dilihat oleh orang lain. Sehingga tatkala mampu memanfaatkan kondisi bersendirian ini justru untuk berzikir dan mengingat Allah, apalagi sampai menangis, maka dirinya akan mendapatkan janji naungan Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan dalam sebagian hadis dikatakan dua mata yang menangis karena takut kepada Allah maka tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya, manfaatnya dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk peringatan untuk kita semuanya kita bisa memilih mana di antara tujuh yang Rasulullah sebutkan ini untuk bisa kita lakukan Apalagi kalau kemudian bisa melakukan lebih dari satu Marilah kita berusaha, berupaya untuk bisa memiliki amal-amal yang spesial Yang bisa kita andalkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau kita tidak bisa ini, ganti yang itu Tidak bisa itu, ganti yang ini dan seterusnya Tentunya banyak salah dan kurangnya yang itu semata-mata karena kekurangan Kebodohan saya pribadi dan gangguan syaitan Allah dan Rasulnya berlepas diri Namun setiap kebenaran itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Ya mungkin ada pertanyaan kalau bisa kita jawab kalau tidak bisa tentunya tidak kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwasanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanita dilarang untuk terlalu sering keluar rumah untuk menuntut ilmu dikarenakan lebih baik belajar pada suaminya. Apakah hal itu benar? Wallahu ta'ala hadis secara khusus saya belum pernah mendapatkan cuman secara umum ya seperti diantaranya e, eh, seseorang perempuan yang bersabar tidak disertai dengan mahrumnya maka ini dilarang di dalam agama ya diharamkan dan pada masa Rasulullah kalau kita lihat para sahabiah banyak yang kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Mereka menemui Rasulullah. Bahkan di antara sahabiah ada yang meminta kepada Rasulullah dan perkataan Rasulullah, Anda begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada para lelaki kami, kepada para suami kami dengan ilmu-ilmu yang Anda berikan kepada mereka. Tolonglah berikan jadwalnya untuk kami para perempuan. Maka kemudian Rasulullah pun berikan Eh, kesempatan kepada mereka untuk berkumpul di salah satu rumah kemudian Rasulullah pun memberikan ilmunya di sana. Ala kulli hal bahwa tatkala uh, keluar untuk satu hal yang memang sangat bermanfaat dan kemudian memang bisa meminimalisir membatasi untuk tidak keluar karena memang tidak ada manfaat maka itu jelas akan lebih mulia akan lebih baik dan akan lebih uh, melindungi kehormatan anda sebagai seorang wanita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana apabila orang muslim e, Memelihara anjing Yang pertama perlu diperjelas Seorang muslim Diperkenankan menjaga an, e, Memelihara anjing Manakala sangat perlu Seperti apa? Seperti misalnya untuk menjaga kebunnya yang luas yang dia tidak mungkin untuk menjaga kebun itu setiap saat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seseorang yang memelihara anjing maka tidak diperkenankan anjing tadi untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena kata Rasulullah bahasanya setiap kali anjing itu masuk ke dalam rumahnya maka akan berkurang ya kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Bagaimana posisi sholat dua orang laki-laki berjamaah posisinya persis di sampingnya. Ya, persis di sampingnya, tidak kemudian di belakangnya atau sedikit di belakangnya. Yang ada di dalam hadis maka Rasulullah ketika itu ketika uh, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah ya masing-masing sholat bersama Rasulullah maka kemudian Rasulullah mendirikan dirinya memposisikan dirinya persis di sebelah kanannya ya tidak di belakangnya ataupun sedikit di belakangnya. Bagaimana pemakaian kalimat subhanallah dengan masya Allah? Ini di dalam e, contoh macam-macam ya. Kalau di dalam Al-Qur'an semisal ketika Allah itu disekutukan, maka kemudian Allah mengatakan subhanallahi amma yusyrikun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan mereka. Ya Allah disucikan. Ini kurang lebih yang paling banyak pemanfaatannya adalah semacam itu, ya. Meskipun juga dalam rangka untuk menunjukkan keagungan Allah diiringi dengan merendahkan sana Allah maka juga tidak mengapa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh Bila seseorang berpuasa ataupun bersodakoh dan tidak ingin diketahui orang lain Kemudian ketika ditanya, ia tidak mengakui eh, bahwa ia berpuasa ataupun bersedekah, apakah jawaban itu menjadi dosa? Wallahu taala alam kalau jawabannya eksplisit saya tidak berpuasa, saya tidak bersedekah maka jelas dosa. Ya karena dia menipu. Tapi kalau menjawabnya dengan tauriyah, ya semisal afan, saya tidak sedang tidak makan misalnya. Ya. Ataupun kata-kata yang bisa dipahami oleh orang lain, namun eh, apa yang bisa dipahami oleh orang lain itu dengan makna yang lain, namun kita tidak niat untuk menipu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, andikan pun kita menjawab dengan semestinya, seadanya, maka juga tidak tidaklah salah. Yang penting kita tidak ingin niat untuk disanjung, niat untuk dipuji maka tidak masalah. Bahkan mungkin ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya, akan memberikan semangat bagi dirinya untuk melakukan sebagaimana apa yang kita lakukan. Allah taala alam. Bolehkah membaca doa yang berasal dari ayat Al-Qur'an pada saat sebelum salam? Jawabnya boleh. Namun kita tentunya membacanya tidak plek sebagaimana ayat yang ada. Satu contoh di dalam Al-Qur'an ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita membacanya meniatkan sebagai sebuah doa, bukan sebagai bentuk ayat, membaca ayat Al-Qur'an. Dan yang lebih terlarang lagi adalah seorang yang ketika sujud maka dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Namun ketika kita membacanya meniatkan untuk membaca doa dan kita pun tidak lengkap membaca ayat maka insyaallah tidak mengapa. Dan lengkapnya ayat uh, seperti Rabbana atina tadi wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau kemudian kita potong hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebagai bentuk doa maka insyaallah tidak mengapa. Apakah makan minum di majelis ilmu duduk bukan ke arah kiblat Bercanda bukan termasuk uh, adab di majlis ilmu. Kalau sekedar makan, minum namun tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang menyampaikan ilmu, maka insya Allah tidak mengapa. Ingat, tapi tetap memperhatikan. Nah, adapun kemudian duduk ke, bukan ke arah kiblat, ya tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan duduk itu ke arah kiblat. Ya, namun seandainya bisa dilakukan ke arah kiblat ini tentunya akan lebih utama, akan lebih utama. Hal ini mencontoh e, berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh para salafus saleh itu menghadap ke arah kiblat. Namun seandainya tidak mengarah ke kiblat tidak mengapa. Nah, adapun kemudian bercanda ini tentunya tidak beradab. Ya, ataupun kurang beradab. Karena apa? Berarti dirinya tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Orang yang sedang menyampaikan ilmu Karena jelas, ya orang kalau bercanda Dia tidak akan konsen mendengarkan apa yang disampaikan oleh Orang yang menyampaikan ilmu Dia akan konsen mendengarkan apa yang disampaikan oleh Orang yang diajak bercanda tersebut Bismillah Ustaz Jika seseorang pernah berbuat salah Kepada saudaranya Sehingga saudaranya Mendiamkannya lebih dari tiga hari Padahal sudah meminta maaf apakah orang tersebut berdosa sampai saudaranya memaafkannya? Kalau uh, orang tadi sudah meminta maaf, kalau kemudian dirinya belum bisa memberikan maafnya lebih dari tiga hari dan kita sudah meminta kepada dirinya tolong apa yang harus saya lakukan sehingga anda memaafkan saya kita pun sudah seperti itu maka yang dosa adalah dirinya ya karena tidak dihalalkan seorang ya membiarkan saudaranya lebih dari tiga hari lebih dari tiga hari. Sementara dirinya sudah mengetahui solusi apa yang harus dia berikan sehingga dirinya memaafkan. Ya. Lain kali manakala orang sudah meminta maaf, namun eh, orang yang merasa terdolimi belum bisa memberikan maafnya karena apa? Karena permintaan maafnya belum sesuai dengan yang dia inginkan, maka hendaknya dia tanya, apa yang harus saya lakukan sehingga Anda maafkan saya? Nah kalau Anda sudah melakukan seperti itu, maka Allah Ta'ala insya Allah Anda tidak mengapa, justru yang berdosa adalah dirinya yang mendiamkan dan tidak memberikan maaf kepada Anda. Sedangkan kesalahan yang dibuat menurut saudaranya tersebut adalah kesalahan yang besar. Ya makanya tadi ditanya, ditanya apa penebus dari kesalahan yang dilakukannya. Semisal ada mencuri, maka dia harus minta halal ataupun mengganti apa yang dia curi. Ini sebagai contoh saja. Bismillah ketika kita berbuat salah kepada orang lain lalu orang tersebut telah melupakan kesalahan kita atau tidak menyadari kesalahan kita. Apakah kita masih bersalah kepada orang tersebut? Ya sebagai orang yang bersalah maka dia memiliki kewajiban untuk minta maaf minta halal kepada dirinya. Adapun kemudian ternyata orang yang terdolimi sudah memaafkannya, alhamdulillah. Namun kita kan tidak tahu apakah dirinya sudah melupakan, sudah memaafkan ataukah belum. Maka yang paling tepat adalah orang yang berbuat salah dirinya meminta maaf. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau menanyakan tentang riba tabungan di bank. Bila mau disedekahkan bagaimana? hukumnya? Apakah e, sejak membuka tabungan? Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai riba, pemanfaatan riba bank ini ada dua fatwa para ulama yang saya tahu diantaranya adalah Syalbani dan Syaikh bin Usaimin. Fatwanya Syalbani maka kita diperintahkan tetap untuk mengambil bunganya. Namun itu tidak boleh kita eh, apa namanya kita jadikan sebagai milik kita. Kita tidak boleh merasa bahasanya itu adalah milik kita, itu bukan milik kita. Nah, kita mengambilnya semata-mata supaya harta itu tidak dipakai oleh orang-orang kafir ya, untuk kekafiran mereka. Dan bisa kita ambil, kita manfaatkan, eh, kita berikan kepada semisal yayasan-yayasan umum, lembaga-lembaga sosial dan yang semacamnya dan mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan umum, bukan untuk kepentingan ibadah. Maka kita sumbangkan semisal untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, eh, pembuatan WC misalnya ataupun yang lainnya. Ya, bukan untuk uh, kita sumbangkan ke masjid dan kita tidak boleh mengharapkan pahala dari apa yang kita berikan berupa bunga tersebut. Adapun fatwanya Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala yang mengatakan yang namanya bunga bang itu adalah kotor. Sampai beliau mengibaratkan e, seperti kotoran. Ya, ketika kita tahu kotoran, maukah kita mengambil kotoran? Kita menyentuh kotoran, mau enggak? Itulah riba bank. Maka tidak usah kalian ambil. Biarkanlah seandainya itu digunakan oleh orang kafir, maka Allah akan lebih menyesatkan mereka. Ini kata beliau. Wallahu taala alam. Silakan Anda memilih yang mana. Namun wallahu taala melihat e, kalau kita melihat permusuhan orang-orang kafir kepada kita ya mungkin wallahu alam mungkin kita ambil dan kita berikan kepada lembaga-lembaga sosial untuk kepentingan-kepentingan umum dan kita tidak boleh merasa itu adalah harta kita. Wallahu taala alam. Apakah penzina di Indonesia juga harus dirajam sebagai tobatnya? Apakah cukup dengan taubat, nasuha dan uh, mungkin dari zina itu apa? ya, taubatan nasuha dan menghindari zina itu. Yang berhak untuk menegakkan rajam itu adalah pemerintah. Khalifah, qadi ataupun yang mewakili mereka. Tidak boleh sembarang orang melakukan hukum rajam. Tidak boleh juga Anda lapor kepada uh, teman ngajinya, tolonglah tegakkan rajam kepada saya tidak bisa. Yang berhak adalah yang berhak menegakkan hukum rajam semacam ini, menegakkan kisos dan yang lain itu adalah pemerintah. Dan ketika kita hidup di negara seperti di Indonesia ini maka cukuplah kita bertaubat dengan taubat dan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi sebab-sebab untuk terjatuhnya ke dalam perzinaan kembali. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan kita pun memperbanyak melakukan amalan-amalan yang soleh. Apakah golongan orang yang ketiga yang mendapat naungan hanya untuk laki-laki saja? Tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah mimbabit taglib. Oh, yang ketiga berarti orang yang kolbu muallakun bil masajid. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala dalam hal ini karena yang sangat-sangat diperintahkan untuk salat ke masjid itu adalah para lelaki para laki sehingga pembahasan para ulama tentang apa hukum seorang perempuan yang sholat sholat di masjid ini hanya maksimal sampai kepada tingkat sunnah ya sebagian mengatakan mubah sebagian mengatakan sunnah dan tidak ada para ulama para fukaha yang mengatakan wajib seorang perempuan berjamaah di masjid dan yang ada adalah hadis Rasulullah la tamna'u ima'akum antasyadu al-masajida atau kama qala wasallam. Janganlah kalian halang-halangi para istri kalian untuk menyaksikan salat berjamaah di masjid. Ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Rasulullah seperti ketika berangkat ke masjid jangan menjadi sumber fitnah dan jangan sampai terfitnah. Ya, memakai pakaian yang menutup auratnya. Jangan pergi ke masjid eh, malah buka aurat sehingga menjadi fitnah bagi para jamaah masjid. Dan ketentuannya tidak boleh seorang perempuan yang hendak sholat berjamaah memakai wangi-wangian. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memakai wangi-wangian maka jangan sholat ya, isak bersama kami kata Rasulullah SAW. Jadi apakah eh, yang ketiga ini tertuju juga kepada perempuan ataukah tidak dalam hal ini wallahualam saya tidak bisa menjawabnya. Bagaimana hukum makanan yang dimakan seorang anak dari hasil uang dari orang tua yang punya usaha warung yang menjual rokok? Kalau seorang anak tadi mampu untuk mencari makanan sendiri, maka itu jelas lebih baik. Namun seandainya dirinya mau tidak mau masih tetap harus memakan makanan orang tua, maka makanlah secukupnya dan dia makan e, meniatkannya dia makan dari jalur yang lainnya, dari e, barang-barang dagangan yang lainnya. Wallahu taala alam. Apakah pemimpin yang tidak adil termasuk pemimpin yang zalim? Iya, lawan dari adil adalah zalim. Ya, lawan lawan adil adalah zalim. Seorang yang tidak bisa berbuat adil dia berarti telah berbuat zalim dia tidak berbuat adil kepada seorang berarti dia telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Jika orang-orang yang dipimpin tidak menyukai ataupun dirugikan karena seorang pemimpin apakah termasuk tidak adil? Ya, dirugikannya ataupun tidak menyukainya ya konkretnya seperti apa? Kalau semisal ada seorang pemimpin yang dengan jelas merampas haknya sehingga dirinya tidak suka, dirinya diperlakukan tidak adil, maka ya pemimpinnya tadi termasuk ke dalam golongan pemimpin yang tidak adil. Namun kalau semata-mata tidak tidak suka karena tidak dapat bagian dan memang seharusnya kita tidak dapat bagian, maka tidak bisa kita justice bahwa pemimpin tadi adalah pemimpin yang tidak adil. Wallahualam taala alam demikian uh, atas kerjasamanya perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan faliyatafaddal mashkura.